بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى قول إبراهيم الخليل عليه السلام قرأت بحد الماوردي إن الله أوصى إلى خليله إبراهيم أنا ذو الغنى عن جميع الخلق أفيد برحمتي على من أشاء على من أشاء من أشاء على من أشاء أشاء على من أشاء وبيد الفضل والجود والكرم ورحمتي وسعت كل شيء علما وأنا خلقت الغيرة وأنا غيور فاحذر وأنا غيور غيور فاحذر فاحذر فاحذر أن أطلع أطلع أن أطلع من فوق عرشي على قلبك على قلبك فارا معرضا عني مشغولا بغيري فأمهك اسمك اسمك من ديوان أهل المحبة وكن والها بذكري مشغولا بجلالي لا يخفى علي شيء شيء لا يخفى علي شيء في الأرض ولا في السماء الخفي عندي جهير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد Kita masih dalam penjelasan tentang perkataan para nabi-nabi tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini insyaallah dalam beberapa riwayat kita akan masuk ke dalam perkataan Nabi SAW berupa hadis-hadis beliau menunjukkan Allah di atas makhluknya. Qaulu Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Di antaranya adalah perkataan Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Qara'tu bi khatil Mawardi berkata Ibnu Qayyim Jauziyah, aku pernah membaca tulisan yang telah tulis oleh Imam Al-Mawardi, Inna "Innallaha awsa ila khalilihi Ibrahim." Allah pernah wasiatkan kepada kekasihnya Ibrahim, "Ana dzul ghina." Aku adalah pemilik kekayaan an jami'i khalqi aku tak butuh kepada seluruh makhlukku wa fi rahmati ala man asya aku akan limpahkan rahmatku kepada siapa yang ku kehendaki wa biyadil fadlu wal jud wal karam di tanganku lah segala macam karunia kebaikan dan kemuliaan wa rahmati wasi'at kulla ilma dan rahmatku meliputi segala sesuatu dan ilmuku wa ana khalaqtul ghairata dan aku telah menciptakan perasaan cemburu wa ana ghayurun aku adalah zat yang maha cemburu fahdhar an attali'a min fawqi 'arsyi 'ala qalbika farran mu'ridan anni maka waspadalah jangan sampai aku melihatmu dari atas arasku engkau dengan hatimu berlari menjauh dariku masyghulan bi ghairi Jangan sampai aku melihatmu dari atas arasku Engkau sibuk dengan selainku Fa'umhiku ismaka min diwani ahli mahabbati Niscaya aku akan hapuskan namamu dalam catatan orang-orang yang kucintai Wa kun walihan bidhikri Naklah engkau selalu berzikir kepadaku masgulan bijalali Menyibukkan dirimu dengan kemuliaanku La yakhfa alaiha syai'un fil ardi wala fis sama'i tak ada yang tersembunyi bagiku apapun juga di langit di bumi maupun di langit al khafiyyu indi jahir segala yang tersembunyi itu bagiku tampak inilah perkataan Ibrahim menunjukkan Allah di atas na'am qaulu yusuf alaihi salam qala wahb wahb bin munabbih munabbih munabbih ibnu munabbih qalat qalat imra'atul azizi ليوسف ليوسف ادخل معي القيتون يعني الستر فقال إن إن القيتون لا يسترني من ربي Qaulu Yusuf alaihissalam diantaranya adalah perkataan Yusuf alaihissalam. Qala Wahab ibnu Munabbih, Wahab ibnu Munabbih seorang tabi'in pernah mengatakan qalat imra'atul aziz li Yusuf. Berkata istri menteri tersebut kepada Yusuf, tatkala dia mengajak Yusuf untuk berzina, berselingkuh, udkhul ma'yal qaytuna. Masuklah kemari, aku telah tutupi rumah ini semuanya, yakni sitra. Faqala innal qaytuna la yastaruni min rabbi. Maka berkata Yusuf alaihissalam, sesungguhnya kain-kain yang kau jadikan untuk menutupi rumah ini tak dapat menutupiku dari Tuhanku Jalla wa ala melihatku dari atas sana. Naam. قول موسى عليه السلام قال أحمد حدثنا عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن أطاع ابن ياسر ابن يسار قال قال موسى عليه السلام يا ربي من أهلك الذي أهلك يا ربي من أهلك الذي تضلهم الذين الذين تضلهم تضلهم تضلهم في تضلهم تضلهم في ظل أرش في في ظل عرشك قال هم البريئة أيديهم الطاهرة قلوبهم الذين يتهبون بجلالي الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم الذين يسبغون الوضوء في المقاره وينيبون إلى الذكر كما ينيب ينيب ينيب نصورا النصور إلى نصور إلى وقورها ويكلفون بحبي كما بحبي بحبي بحبي كما يكلف الصبي بحب بحب الناس بحب الناس, بحب الناس ويقضبون لمحارم لمحارم, لمحارم إذا استحلت كما يقضب يغضب النمر النمر إذا حرب Qaul Musa alaihissalam perkataan Musa alaihissalam dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Zuhud dengan sanad yang sahih sampai kepada Atha bin Yasar berkata Imam Ahmad haddatsana Abdurrahman bin an Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam an abihi an Atha bin Yasar qala telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman dari Hisham bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam dari ayahnya Aslam dari Atha bin Yasar berkata Atha bin Yasar qala Musa alaihissalam berkata Musa alaihissalam Ya Rabbi kalau antum bertanya dari mana para tabi'in ini mendapatkan riwayat semacam ini boleh jadi ghalibnya dominannya mereka ambil daripada berita-berita orang-orang ahlu kitab semacam Ka'ab al-Ahbar yang dia masuk Islam asalnya Yahudi kemudian masuk Islam dan dia banyak sekali menceritakan tentang apa yang terdapat dalam kitab ya kitab suci mereka dan inilah yang disebutkan oleh para tabiin ya jadi rata-rata para tabiin ini ambil daripada orang-orang ahlu kitab dan inilah disebut dengan nama Israiliyat hadis-hadis yang berbicara tentang orang-orang Bani Israel terlebih dahulu Qala Musa alaihissalam berkata Musa alaihissalam ya Rabbi man ahluka Musa pernah berkata Wahai Tuhan, siapakah sebenarnya hamba-hambamu? Alladzina tudhilluhum fi dhilli arsyika. Yang kelak akan kau lindungi dengan lindungan naungan arasmu. Ya, dan ini menunjukkan Allah memiliki aras dan Allah di atas aras. Qala humul bari'atu aydihim Maka Allah berkata, yang kulindungi di bawah lindunganku adalah orang-orang yang tangan mereka itu suci daripada segala macam kotoran, kejahatan. At-tahiratu qulubuhum hati-hati mereka suci daripada kejelekan-kejelekan dan penyakit-penyakit hati. Alladzina yatahabbuna bijalalih. Mereka lah orang-orang yang saling mencintai semuanya karenaku dengan kemuliaanku, bukan karena dunia ya ataupun tendensi lainnya. Alladzina idza dzukirtu dzukiru bi. Mereka lah orang-orang jika aku disebut ya dzukiru maka mereka pun akan disebut bersamaku. Karena dekatnya mereka dengan Allah Setiap kali Allah disebut mereka pun disebut sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Hanya Allah lah yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia dan malaikat-malaikat serta para ulama. Merekalah yang jika disebut aku disebut mereka pun akan disebut bersamaku. karena mereka adalah hamba-hambaku orang terdekat denganku wa idza dzukiru dzukirtu bi dzikrihim jika mereka disebut maka pastilah aku akan disebut bersama mereka alladzina yusbighuna alwudu'a mereka lah orang yang senantiasa menyempurnakan wudhu. fil makari dalam segala macam keadaan meskipun mereka dalam keadaan tak nyaman keadaan yang tidak mereka senangi dingin dan semacamnya wa yunibuna ila dzikri kama yunibun nusuru ila wukuriha mereka yang senantiasa kembali kepadaku, kembali ingatku, sebagaimana kembalinya burung-burung nasar ke sarang-sarangnya. Wa yaklafuna bihubbi dan mereka adalah orang yang terfitrah, terpatri hatinya dengan mencintaiku. Kama yuklafus sabiyyu bihubbin nas. Sebagaimana hati, sebagaimana anak-anak itu telah difitrahkan manusia mencintai mereka. Wa yaghdabuna limaharimi mereka begitu marah tatkala apa-apa yang kuharamkan dilanggar kama yaghdhabun namiru idza hurriba sebagaimana yang namanya macan atau harimau akan marah ketika dia itu diperangi nah inilah perkataan Musa alaihi salatu wassalam sekarang kita pindah kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah di atas nah qaulu nabiyina Muhammad سيد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تقلب غضبي وفي لفظ آخر كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تقلب غضبي وفي لفظ وهو ودع عنده على العرش وفي لفظ هو مكتوب عنده فوق العرش وهذه الألفاظ كلها في صحيح في صحيح البخاري قول نبينا محمد سيد الأولين والآخرين dan inilah perkataan Nabi kita Nabi Muhammad dialah pemimpin seluruh manusia dari awal hingga akhir Thabata fi sahihain an Nabi Hurairah terdapat dalam hadis yang sahih dalam riwayat Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu lama khalaqallahu khalqa tatkala Allah telah menyempurnakan penciptaan makhluk kataba fi kitabih maka Allah menulis pada catatannya atau kitabnya itu lauh mahfuz fahuwa indahu fawqal arsy maka catatan tersebut ada bersama Allah di atas arasnya dan ini menunjukkan Allah di mana di atas catatan itu ada bersama Allah jalla di atas aras fa inna rahmati taghlibu ghadabi. Catatan tersebut berisikan sesungguhnya rahmatku akan dapat mendominasi, mengalahkan kemurkaanku wallahi. Ya hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang menumbuhkan rasa ingin selalu taubat kepada Allah. Ya karena betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berbuat maksiat, tapi Allah beri tangguh Ya, kemudian kita ulangi kembali Allah beri tangguh. Kita ulangi lagi dalam bentuk yang lain juga Allah beri tangguh. Subhanallah. Alangkah rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Kalaulah sekiranya kita berbuat maksiat, Allah kuasa membinasakan kita ketika kita berbuat maksiat. Sebagaimana dia binasakan banyak umat, banyak orang-orang ketika berbuat maksiat. Dibinasakan musuh-musuh para nabi, binasakan kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib, kaum, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh. Kita berbuat banyak dosa-dosa sebagaimana orang-orang sebelum kita buat. Ya, lihatlah apa kesalahan Nabi Shu'aib, eh, kesalahan umat Nabi Shu'aib, mengurangi timbangan. Allah habiskan mereka semua dan kita banyak mengurangi timbangan di pasar-pasar kita. Subhanallah, tapi Allah beri tangguh manusia maka dikatakan inna hadhil ummah marhumah sungguhnya umat Muhammad adalah umat yang dirahmati Allah Tadi binasakan Allah semuanya mereka sebagaimana binasakan umat-umat sebelum kita terkala mereka berbuat maksiat wa fi lafdhin akhar dan dalam riwayat lainnya kataba fi kitabi ala nafsihi Allah telah menuliskan dalam catatannya yang dia wajibkan bagi dirinya fahuwa mawdu'un indah catatan tersebut ada di sisinya Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Allahu Akbar. Lebih luas rahmat Allah daripada murkanya. Allahu Akbar. Karena itulah kita hidup dengan rahmat Allah. Bukan sekali dua kita salah berkali-kali tapi rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Dengan itulah Allah berikan kepada kita tangguh dan tangguh. Subhanallah. Wa fi Lafzin huwa maktubun indahu fawqa al-'arsy kitab itu ada di sisinya di atas aras, di sisinya di atas aras. Ini menunjukkan Allah di atas aras, bukan di mana-mana, bukan dalam alam semesta, ya, bukan dalam langit, tapi di atas seluruh makhluknya, di atas langit sana. Di atas langit yang tertinggi ada aras Allah Subhanahu wa taala, ada kursi, ada aras di atasnya Allah. al alfadhu kulluha fi sahih al-Bukhari. Semua lafaz ini termuat dalam sahih Bukhari. Kalau riwayat sebelumnya itu Israiliyat. Kita katakan tanpa riwayat ini pun Allah di atas. Dari mana? Dari Quran. Dari mana? Ini dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa hadithul mi'raj تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماوات سماء سماء حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه وفرض عليه الصلوات خمسين صلاة فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى ينزل من عند ربه تعالى إلى عند إلى, إلى عند موسى فيسأل موسى إلى عند إلى عند موسى فيسأله كم فرض عليه فيخبره فيقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف Fayasadu ila rabbih fayas'aluhu at-takhfifa. Ini dalil yang paling kuat Allah itu di atas yaitu peristiwa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil perintah salat jelas kalau Allah bukan di atas untuk apa naik Nabi sallallahu ke atas sana? Untuk apa? Ya, untuk apa Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Al Karim dalam surat An-Najmi ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ربه ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى Untuk apa? Dalil yang paling kuat Tapi aneh, sungguh aneh ketika ada orang menyesatkan Orang-orang yang mengatakan Allah di atas aras, di atas langit Bahkan sebagian mengkafirkan Allah Allah Bahkan sebagian dengan keras Tak boleh menunjuk ke atas Ya, yang menunjuk ke atas berarti dia telah menganggap Allah bertempat. Bahkan mungkin sebagian penguasa zalim dengan bisikan-bisikan pembisiknya membuat begitu ketatnya peraturan akan memotong semua jari yang menunjuk ke atas. Allahu Akbar. Padahal Nabi yang menunjuk ke atas dalam khutbah beliau pada haji wada dan lain-lainnya. Wa haditsul mi'raj. dalam hadis kisah Isra Mi'raj dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Malik bin Sa'sa'ah tajawazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-samawat. Nabi melewati semua langit. Samaan samaan satu langit demi satu langit. Hatta intaha ila rabbih ta'ala sehingga dia sampai kepada Tuhannya Allah taala. Faqarrabahu wa adnahu, maka Allah dekatkan nabi dengannya. Ya. Wa farada alaihi as-salawati 50 salatan. Maka Allah wajibkan atas nabi salat ya sebanyak 50 kali sehari semalam falam yazal yataraddad baina Musa alaihissalam wa baina rabbih tabaraka taala. Dan dia terus menerus kembali antara Allah ke Musa. Turun sampai jumpa Musa kata Musa, kembali lagi terlampau banyak. Ya, umatku telah kucoba mereka tak sanggup. Ya, mintalah kepada Tuhanmu agar diringankan. Aku khawatir umatmu tak sanggup. Ini menunjukkan bahwasanya Musa alaihissalam rahmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia berikan kepada Nabi usulan minta kepada Tuhanmu syafaat agar diringankan aku khawatir umatmu tak sanggup Nabi kembali ke atas subhanallah maka dikurangilah sedikit demi sedikit berkali-kali sampai lima kali setelah lima berkata Musa ya Muhammad mintalah kepada Tuhanmu kembalilah agar diringankan kata Nabi ini astahi min rabbi aku malu wahai Musa minta kepada Allah Tuhanku maka ketika itu Allah sebutkan atas langit hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajri. Memang dia lima kali sehari semalam tapi ganjarannya sama dengan seolah-olah salat 50 kali sehari semalam. Karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Allahu akbar. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, kembali kepada hadis ini Falam yazal yataraddad baina Musa salam wa baina rabbih tabaraka ta'ala. Dia masih terus-menerus turun antara Musa dan Allah. Yanzilu min indi rabbih ta'ala. Dia turun dari Allah tabaraka ta'ala yang maha tinggi ila indi Musa kepada Musa. Fayasaluhu Musa bertanya, "Kam furidha alaihi?" atau "Kam farada alaihi?" fayukhbiruh. Berapakah diwajibkan kepadanya atau berapa Allah wajibkan kepadanya? Maka Nabi beritahukan sekian. Kata Musa, "Irji' ila rabbika fas'alhu takhfif." Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Fayas'adu ila rabbih, maka Allah maka naiklah Rasulullah kembali kepada Tuhannya. Fayas'aluhu takhfif. Nabi pun meminta keringanan. Ini menunjukkan Allah di atas. Ya, subhanallah, peristiwa yang jelas. Peristiwa Isra Mi'raj. Subhanallah. Naam. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل يرفع إليه يرفع يرفع يرفع إليه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه نور لو كشفه لأهزقت لأحرقت لأحرقت سب سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره بس بصره من خلقه نعم dalam sahih Muslim dan ini hadis sahih dari Ibnu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Berkata Abu Musa, "Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin." Suatu ketika Nabi berdiri tengah-tengah kami memesankan kepada kami lima ya, lima kalimat. Faqala berkata Nabi, "Inna Allah la yanam." Ya ada lima perkara yang Nabi sebutkan kepada kami. Yaitu pertama Allah tak pernah tidur. Sesuai dengan firman Allah, "La ta'khudhu sinatun wala naum." Tak pernah Allah terkantuk Tak pernah pula tertidur Allahu Akbar Ya Walayan bagilahu an yanam Tak layak Allah tidur Tidur sifat makhluk Bagi makhluk tidur itu sempurna Makhluk yang tak bisa tidur berarti dia sakit Tapi bagi Allah itu sifat kekurangan Makhluk ketika tidur tak memiliki kekuasaan apapun juga Ya Dia apapun dia tak tahu Tak dengar, tak menjawab ya diikat pun tak tahu kadang wallahi dibunuh tapi Allah tak pernah tidur subhanallah bayangkan jika Allah tidur azza wa jalla subhanahu hasyahu dzalika apa yang terjadi dengan alam semesta ini hancur seluruhnya yakhfidul qista wa yarfa'uhu Allah lah yang telah menurunkan timbangan keadilan ya dan mengangkatnya yurfa'u ilaihi amalul lail senantiasa diangkat kepada Allah amalan-amalan malam qabla amalin nahar sebelum datang amalan-amalan siang <coughs> apa yang kita lakukan malam ini berupa salat maghrib mengaji berzikir lepas itu kita pulang berzikir Allah akan perintahkan malaikat mencatatnya dan akan diangkat amalan ini kepada Allah sebelum datang siang Allahu akbar ya diangkat ketika salat fajar oleh malaikat-malaikat malam. Kata Allah, "Wa 'amalun nahari qabla 'amalil lail." Diangkat amalan siang sebelum datang malam. Besok setelah matahari terbit, segala aktivitas kita yang berupa ketaatan kepada Allah, kita bersedekah, kita berinfak, membaca Quran, murajaah, amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya diangkat sebelum datang malam. Kapan diangkatnya? Ketika asar malaikat-malaikat siang mengangkat amal tersebut kepada Allah sebelum datang maghrib. Begitulah seterusnya. Hijabuhun nur dan ini menunjukkan Allah di atas karena amalan diangkat kepada Allah. Ya, dan ini menunjukkan Allah di atas, semua amalan diangkat kepadanya. Hijabuhun nuru dan hijab Allah itu adalah cahaya. Dan itulah yang diminta Musa untuk disingkap, Allah singkap ya hijabnya seketika melelehlah gunung Tursina. Laukasyafahu sekiranya Allah singkap hijab itu di dunia ini, di alam dunia ini sebelum datang kiamat, la ahraqat subuhat wajhihi. Maka niscaya akan ya cahaya tersebut membakar ya, cahaya dari wajah Allah akan membakar mantaha ilaihi basaruh min khalqihi segala macam makhluk yang memandang kepadanya. Karena itulah Allah hijabi dirinya dengan cahaya. Dan itulah yang Rasulullah SAW ditanyakan oleh Aisyah ketika Mi'raj ya Rasulullah hal ra'aita rabbaka wahai Rasul apakah engkau telah melihat Tuhanmu berkata Nabi kita nurun anna arahu diliputi cahaya bagaimana aku melihatnya dan ini menunjukkan Nabi tak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya tak pernah berkata ibunda kita Aisyah barang siapa yang beritakan kalian Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya dengan kedua matanya maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada makhluk yang dapat melihat Allah dengan mata kepala di dunia ini. Karena jangan dia gunung saja hancur, tak mampu. Bagaimana manusia? Naam. Wa fi Musnad al-Harith ibn Abi Usama min hadis Abi Qurrah an Malik an Ziyad ibn Sa'd haddatsana Abu Zubair qala سمعت جابر بن عبد الله جابر بن جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعي كل أناس بإمامهم فجئنا آخر الناس آخر فجئنا آخر آخر آخر الناس آخر الناس فجئنا آخر الناس فيقول قائل الناس من هذه الأمة قال ويشرف إلينا الناس ويشرف ويشرف إلينا الناس فيقال هذا الأمة الأمينة هذه الأمة. هذه هذه الأمة الأمينة هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا محمد في أمته فينادي مناد مناد, مناد إنكم الآخرون الأولون إنكم الآخرون آخرون, آخرون الأولون قال فتأتي فنتخطى رقاب الناس حتى نكون أقرب الناس إلى الله منزلة ثم يدعى الناس كل أناس بإمامهم فتدعى اليهود فتدعى اليهود فيقال من أنتم فيقولون نحن اليهود فيقال من نبيكم فيقولون نبينا, مح... نبينا موسى عليه السلام فيقول ما كتابكم فيقولون كتابنا التوراة فيقول ما تعبدون فيقولون نعبد أزيرا ونعبد الله فيقول الملأ حولهم حولهم حولهم اسلكوا بهم في جهنم ثم تدعى النصارى فيقول من أنتم فيقولون نحن النصارى فيقول من نبيكم من نبيكم فيقولون نبينا نبينا نبينا عيسى عليه السلام فيقول ما كتابكم فيقولون كتابنا الإنجيل فيقول ما تعبدون فيقول فيقولون نعبد نعبد عيسى فيقول لعيسى لعيسى لعيسى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إن كنت إن إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توف فلما توفى فلما توفي فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء وأنت على كل شيء شهيد إن تعذب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نعم وفي مسند الحارث بن أبي أسامة dan dalam musnad Al-Harith bin Abi Usama min hadithi Abi Qurrah an Malik an Ziyad dari hadis Abu Qurrah dari Malik dari Ziyad bin Sa'ad dia berkata haddatsana Abu Zubair qala Abu Zubair pernah memeriwayatkan kepada kami dan dia berkata Sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu aku pernah mendengar Abdullah bin Jabir sahabat Nabi berkata Sami'tu Rasulullah SAW Mayaqulu Kata Jabir Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda Lihatlah betapa dalam Islam kita butuh sanad Subhanallah Sanad inilah yang membuat kokoh agama Islam Tak boleh sembarang orang ngomong Dari mana kau dapatkan perkataan ini Dari si fulan Si fulan dari mana Dari si fulan Dari mana Tak boleh semua orang ngomong sembarangan Harus dengan sanad Berkata salah seorang tabi'in Al-isnanu minad din Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnadu kalau tak ada sanad, rantaian perawi yang menghubungkan sampai kepada Nabi, kalau tak ada sanad laqala man syaa ma syaa, maka semua orang berani ngomong dalam agama. Kalau tanpa sanad semua orang ngomong, kata Nabi ini, lihatlah berapa banyaknya hadis-hadis palsu yang tersebar, hoaks. Orang senang sesuatu dibuatnya berkata Rasulullah. Subhanallah tanpa sanad. Berkata Rasulullah, "Idza kana yaumul qiyamati jumi'atil umam." Jika datang hari kiamat, dikumpulkanlah semua umat-umat. Ya, kullu ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat dihamparkan, setiap umat diseru untuk mengambil masing-masing catatan amalannya. Ya, wa du'iya kullu unasin bi imamihim. Setiap orang, setiap umat akan dipanggil diseru dengan pemimpin mereka. Maksudnya dengan nabi mereka Yaum yad'u kullu unasin bi imamihim kata Allah pada hari kami akan panggil setiap umat dengan pemimpin mereka maksudnya nabi mereka. Fajina akhiran nas kamilah yang paling terakhir yaitu kaum muslimin. Fayaqulu qailun nas maka ada orang-orang yang berkata, "Man hadhil ummatu?" Siapakah gerangan umat ini? Qala wa yushrifu ilaina nas berkata Rasulullah orang-orang pun mendekat kepada kita fayuqalu hadhil ummatul aminah inilah dia umat yang terpercaya maksudnya mereka menjaga syariat nabi mereka tidak sebagaimana umat terdahulu mereka berkhianat tak ada lagi yang ori umat ini umat yang amanah tetap ada yang original dari nabi dan dari Allah SWT meskipun banyak orang berusaha untuk membuat tambahan-tambahan dalam agama semuanya dapat ditepis Ketika ada yang ori pasti akan ketahuan mana yang palsu. Allahu Akbar. Umar terdahulu tak ada lagi yang ori. Subhanallah. Umar ini ada yang ori jika kita tuntut dapat. Subhanallah. Ya. Umar terdahulu tak ada yang origi lagi. Original tak ada. Semuanya kawi. Umat ini umat yang aminah, terpercaya. Para ulama dari zaman ke zaman menjaga hadis Nabi memisahkan siapa perawi pendusta daripada perawi yang thiqat, yang terpercaya. Bahkan berpuluh jilid mereka terbitkan buku-buku dalamnya hanya nama-nama para perawi. Allahu Akbar. Tak ada seorang yang bisa masukkan ke dalam hadis Nabi apapun juga. Karena akan ditanya dari mana kau dapat? Ya, kecuali kaum Rafidhah yang mereka sembarangan dalam meriwayatkan hadis-hadis mereka. Haddatsani abai an ajdadi. Boleh bagi mereka Aku diberitahukan oleh nenek moyangku dari kakek moyangku Dalam Islam tak boleh Subhanallah Siapa kakek moyangmu? Siapa nenek moyangmu? Ya Alangkah banyaknya yang didustakan atas nama Al-Imam Ja'far As-Sadiq Banyak sekali Ya Musa Al-Kazim dan lain-lainnya Zainal Abidin Dari Ali didustakan Tapi tak lewat dengan ulama-ulama kaum muslimin Ahlu sunnah Kutat Subhanallah Hadhihi ummatu Muhammad wa hadza Muhammadun fi ummati Ini adalah umat Muhammad dan ini adalah Muhammad ada di tengah umatnya. Fayunadi munadin. Maka disuruhlah ketika itu, "Innakumul akhirun." Kalianlah umat yang paling terakhir. Al-awwaluna, tapi kalian yang paling pertama kelak yang masuk ke surga melewati sirat. Subhanallah. Fanati, kami pun datang fanatakhatta riqaban nas kami pun melewati ya manusia, kumpulan manusia, punggung-punggung dan kepala-kepala manusia. Hatta nakuna aqraban nas ilallahi manzilatan sehingga kami yang paling dekat dengan Allah kedudukannya. Tsumma yud'an nas, kemudian dipanggillah manusia. Kullu unasin bi imamihim, setiap umat dipanggil dengan nabinya. Fatud al-yahudu, dipanggillah orang-orang Yahudi. Faqala man antum? Ditanyalah kepada mereka, siapa kalian gerangan? Fayaquluna nahnul yahudu. Mereka menjawab, kami ini adalah umat Yahudi. Fayaqalu man nabiyukum? Siapa nabi kalian? Fayaquluna nabiyuna Musa. Mereka berkata nabi kami Musa alaihissalam. Fayaqulu ma kitabukum? Apa kitab kalian? Fayaquluna kitabuna Tauratu. Mereka berkata kitab kami dialah Taurat. Fayaqulu ma ta'budun? Maka ditanyakan kepada mereka, siapa yang kalian sembah? Fayaquluna na'budu Uzairan wa na'budu Allah. Mereka berkata, kami menyembah Uzair dan kami pun menyembah Allah. Berkata Allah dalam Quran, wa qalatil yahudu Uzair ibn Berkata orang Yahudi, Uzair itu putra Tuhan. Fayaqulul malau haulahum, maka berkatalah orang-orang sekitar mereka, usluku bihim fi jahannam, giringlah mereka, seretlah mereka, campakkan mereka ke neraka jahannam. Thumma tud'an nasara, kemudian dipanggillah kaum Nasara. Ini yang sekarang kaum Nasara akan dipanggil di hari kiamat. Fayaqulu man antum? Kalian siapa? Maka fayaquluna mereka menjawab nahnu nasara, kamilah orang-orang Nasara. Fayaqulu man nabiyyukum? Siapa nabi kalian? Fayaquluna nabiyyuna Isa alaihissalam. Nabi kami adalah Isa alaihissalam. Fayaqulu ma kitabukum? Apa kitab kalian? Fayaquluna kitabun al-Injil. Mereka menjawab kitab kami adalah Injil fayaquluna ma ta'budun maka dikatakan kepada mereka apa yang kalian sembah fayaquluna maka mereka menjawab na'budu Isa kami menyembah Isa fayaqulu li Isa ya Isa maka Allah berkata kepada Isa wahai Isa ya sebagaimana termuat dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai 118 Anta qulta nas wahai Isa apakah engkau yang berkata kepada manusia ittakhiduni Jadikan saya wa ummiyah dan ibu saya ini min dunillah sebagai dua Tuhan dari selain Allah. Apakah engkau yang menyuruh mereka mengangkat dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan lain dari selain Allah? Qala subhanak berkata Isa, "Maha suci engkau wahai Tuhan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li haqqin." Tak layak aku mengatakan yang tidak hak ku katakan. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau sekiranya aku katakan pasti engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang dalam hatiku, tapi aku tak tahu apa yang dalam dirimu wahai Tuhan. Subhanallah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkaulah Tuhan mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Taklah ku katakan kepada mereka wahai Tuhan kecuali apa yang kau titahkan kepadaku. Ani ibu rabbi wa rabbakum sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka tatkala aku ada bersama mereka di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau wafatkan aku, kunta antar raqib alaihim. Tatkala engkau angkat aku ke atas sana, engkau yang menjadi penyaksi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Engkaulah menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sekiranya kau azab mereka, sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika sekiranya engkau maafkan mereka Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana Nah Satu paragraf lagi Thumma yud'a kulla unas kullu kullu unasin bi imamihim wa ma ya'budun thumma sarihu nas ثم يصرخ الصارخ أيها الناس من كان يعبد إلها فليتبع فليتبعه فليتبعه فليتبعه تقدمهم آلهتهم آلهتهم آلهتهم فيها الخشب والحجارة وفيها الشمس والقمر وفيه الدجال حتى يبقى المسلمون فيقف عليهم فيقول من أنتم فيقولون نحن المسلمون قال خير اسم وخير داعية فيقول من نبيكم فيقولون محمد فيقول ما كتابكم فيقولون القرآن فيقول ما نع... ما تعبدون فيقولون نعبد الله وحده لا شريك له قال سينفعكم ذلك إن صدقتم قالوا هذا يوم هذا يومنا الذي وعدنا فيقول أتعرفون الله إن رأيتموه فيقولون نعم فيقول وكيف تعرفونه ولم تروه فيقولون نعلم أنه لا عدل له قال فسيت فيتجلى لهم تبارك وتعالى فيقولون أنت ربنا تباركت أسماؤك تباركت تباركت أسماؤك ويخرون ويخرون له ويخر ويخرون له سجدا ثم يمضي النور بأهله Thumma aku kullu unasin bi imamihim. Kemudian setiap umat pun akan dipanggil diseru dengan nabi-nabinya. Wa ma kanu ya'budun dan akan dipanggil mereka dengan apa yang mereka sembah. Thumma surah sarihu ayuhan nas. Kemudian berteriaklah ketika itu ya yang diperintahkan berteriak wahai manusia. mengkana naik budu ilahan bau. Siapapun juga yang menyembah Tuhan tertentu ikut dengan Tuhannya itu. Allahu akbar taqaddamahum taqaddamahum aliyatuhum maka tuhan-tuhan itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dan masing-masing tuhan itu berjalan mendahului penyembahnya fihal khasyab di sana ada batu-batuan di sana ada kayu-kayu tuhan-tuhan dari kayu berjalan diikuti oleh penyembahnya Allah kuasa mengumpulkan mereka dengan apa yang mereka sembah dari batu-batu dan kayu-kayu dan itu termuat dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Antum laha waridun." Sungguhnya kalian dan apapun yang tersembah dari Allah semuanya menjadi bahan bakar api neraka, api neraka jahannam. Maka berangkatlah Tuhan-Tuhan ini diikuti oleh para penyembahnya fi fihal khasyab wal hijarah, ada dari kayu, ada dari batu. Subhanallah supaya mereka merasa hina dengan apa yang mereka sembah berupa batu-batu itu semuanya digiring ke dalam neraka. Wa fiha syamsu wal qamaru wa fihi dajjal. Di sana ada matahari, di sana ada rembulan, di sana ada dajjal. Hatta yabqal muslimun. Tinggallah orang-orang Islam saja karena mereka menyembah Allah. Fayaqifu alaihim fayaqulu man antum? Maka berdirilah yang dipintahkan bertanya kepada mereka. Ya, atau Allah sendiri langsung bertanya kepada mereka, "Man antum?" Kalian ini siapa? Tentunya jika Allah Allah mengetahui. Fayaqulu nahnul muslimuna. Maka mereka menjawab, kami ini adalah kaum muslimin. Qala khairu min, inilah sebaik-baik nama. Wa khairu da'iyatin dan inilah sebaik-baik yang menyeru. Fayaqulu man nabiyukum? Maka dia berkata, siapa nabi kalian? Fayaquluna Muhammad. Mereka menjawab, nabi kami Muhammad. Fayaqulu ma kitabukum? Maka ditanyakan lagi, apa kitab kalian? Fayaquluna al-Qur'an, kitab kami adalah Qur'an. Fayaqulu ma ta'budun. Maka ditanyakan, siapa yang akan sembah? Apa yang akan sembah? Qalu Fayaquluna na'budullaha wahdahu la syarikalah. Kami menyembah Allah Tuhan yang satu tak ada sekutu baginya. Qala sayanfa'ukum dzalika in sadaqtum. Kata-katakan ini akan bermanfaat sekiranya kalian jujur hanya menyembah Allah semata. Kalau hada yaumunan alladzi diwaidna Maka berkatalah orang-orang Islam, hari ini hari kami dijanjikan akan berjumpa Tuhan kami. Kami di sini. Kami tak pergi kemana mana sampai datang kepada kami Tuhan kami. Allah akbar. Karena setiap umat telah pergi dengan Tuhannya masing-masing, mengikuti batu, mengikuti dajjal, mengikuti syaitan. Fayaqulu atarifun Allah in ra'aitumuhu? Tahukah kalian, kenalkah kalian dengan Allah sekiranya kalian melihatnya? Fayaquluna na'am, mereka berkata ya fayaqulu kaifa ta'rifunahu walam walam tarawhu? Bagaimana kalian melihatnya pada bagaimana kalian mengenalnya padahal kalian, kalian belum pernah melihatnya? Fayaquluna na'lamu annahu la idlalah. Kami tahu dia adalah Tuhan yang tak akan pernah ada tandingannya, tak akan ada yang sama dengannya. Dia akan berbeda dengan seluruh makhluknya. Kami tahu dia Tuhan kami. Qala fayatajalla lahum tabaraka ta'ala maka Allah menyingkap untuk mereka. Allah tabaraka ta'ala menyingkap untuk mereka dirinya. Fayaquluna anta rabbuna tabarakat asma'uk. Maka seketika mereka pun menjerit berkata, Engkaulah Tuhan kami, mah tinggi nama-namamu wahai Tuhan.